Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kita sudah masuk di usul yang pertama dari Al-Usul Ats-Tsalatsah tiga landasan pokok yang mana pada pertemuan terlewat kita sudah menyebutkan tiga perkara tersebut yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya Muhammad saw alaihi demikian juga mengetahui Islam dengan dalil-dalilnya itu nanti akan ditanya di alam kubur. sebutkan oleh saya Muhammad bin Abdul Wahab Rasulullah taala tentang usul yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyebutkan bahwa kita apabila apabila ditanya bima arafta rabbak dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Dengan apa engkau mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala? Maka disebutkan Fakul bi ayati wa makhlukatihi. Maka katakan aku mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan ayat-ayatnya adanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa makhluqatihi dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi lail wan nahar di antara tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala adalah malam demikian juga siang wasyamsu wal qamar demikian juga matahari dan bulan wa min makhluk makhluqatihi as-samawat as-sab' dan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala as-samawati sab'u langit-langit yang tujuh tingkat tersebut wal arduna sab'u demikian juga bumi-bumi yang tujuh ini lapisan lapisan bumi yang tujuh wa man fihinna wa ma bainahuma dan siapapun yang ada di dalam langit-langit dan bumi tersebut wa ma bainahuma dan apa-apa yang di antara langit-langit dan bumi segala sesuatu yang di antara langit-langit dan bumi Disebutkan dalam surat at tolak juga yang menunjukkan dalil bahwa bumi ini juga ya tujuh tujuh tingkat. Allah sebutkan Allah ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazalu amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah khalaqa sab'a yang telah menciptakan tujuh lapis langit. Demikian juga wal ard dan bumi. Mislahuna seperti itu juga. Ini menunjukkan juga bumi tujuh lapis. Ya demikian. Juga kita sebutkan Syekh Fauzan Habibullah taala menyebutkan bahwa setiap lapis dari bumi tersebut ada amiruna yang memakmurkannya, ada. Batu-batuan termasuk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan bahwa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Sungguh Nabi Utsaimin rahimahullah di dalam syarah itu di halaman 36 ya bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenal Allah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Disebutkan bahwa ayat-ayat dan itu adalah jamak dari ayat Itu adalah alamah ala syai. Itu adalah tanda atas suatu. kita dulu alaihi utubayinuhu yang menunjukkan atasnya dan yang menjelaskannya. Jadi ayat itu adalah tanda kita mengenal Allah Swt dengan ayat-ayatnya, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan adanya Allah Swt. Kemudian juga disebutkan bahwa ayat ini ada dua. Ya, bisa ditulis bahwa ayat Allah Swt itu ada dua, kauniyah dan syariah. Ya, ayat-ayat atau tanda-tanda Allah Swt ada dua yaitu kauniyah dan syariah. Kauniyah itu apa? Makhluk. Kaun itu sesuatu, sesuatu eh, yang ada, kaun. Ikana eh, yakunu kaunan masdar. Suatu yang ada, yaitu makhlukat. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariah yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hiyal wahyu alladzi anzalahu Allah ala rusuli, yaitu wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dia ini kepada rasul-rasulnya. Jadi ayat syariah itu ya, itu adalah wahyu-wahyu Allah. Jadi tanda-tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu bisa berupa makhluk-makhluknya, bisa wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana beliau mengatakan di sini bahwa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Padahal ayat ada dua. Apa tadi? Ayat kauniyah yaitu makhluk-makhluknya dan ayat syariah yaitu wahyu. Ini seakan-akan beliau berarti bagaimana? Dia mengikutkan ya mengatofkan namanya mengikutkan ya bab adfil bayan ya adfil khos alal am. Jadi masuk di dalam ataf khos atas umum. yakni khusus diikutkan terhadap yang umum. Paham? Kenapa demikian? Yaitu ataf atau mengikuti khusus terhadap yang umum karena ayatnya ada dua. Ayat itu ada dua. Ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ada dua, yaitu apa? yaitu makhluk dan wahyu kan itu. Tapi di sini beliau mengatakan dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Berarti di sini bagaimana makhluk ini mengikuti apa? Mengikuti sesuatu yang umum. Ya gitu. Kalau dalam bahasa Arab namanya atful khos alal am. Atau yang dihitung khusus kepada yang umum. Karena ayat itu masuk di situ makhluk dan wahyu. Adapun makhluk-makhluk ya makhluk. Ini seakan-akan beliau mengulang Seakan-akan beliau mengulang, engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya dan wahyunya dan makhluknya kan itu seakan mengulang-ulang. Ya, di sini kalau dalam nahwu namanya atau khos alal am. Engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya dan wahyu-wahyunya dan makhluk-makhluknya. Berarti kan seakan diulang lagi. Itu namanya atau khos alal am. Tapi demikian juga sebenarnya saya Utsaimin rahimahullah atau maksudnya dalam mimbabi adfil mubayyin al-mughayyir ida khassasna al-ayat bil ayati asyariyah. Tapi juga bisa dimaksudkan kalau ayat yang dimaksud di sini yaitu apa? Ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an kan gitu. Ayat-ayat yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Kalau dimaksudkan ayat itu adalah wahyu saja, berarti apa? Itu adalah atau kata pengikutan sesuatu yang berbeda. Jadi engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat Al-Qur'an, demikian juga dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau diartikan ayat itu adalah wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala saja itu. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya. Ya, dengan itu membaca Al-Qur'an. Dan itu termasuk ya di antara tanda keimanan seorang itu mengimani terhadap Al-Qur'an. Walaupun tidak terbukti dalam arti tidak dibuktikan dengan akal pikiran dia, tapi dia harus mengimani apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya demikian. Di antara hikmah kita terhadap keimanan terhadap Al-Qur'an demikian juga ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang dinamakan ta'budiyah. Hikmahnya apa? Hikmahnya ta'budiyah. Pokoknya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian hikmah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang juga dari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang oleh para ulama ya hikmah kenapa Allah melakukan ini dan itu ya ada juga yang dia itu ta'abudiyah ta'abudiyah ya ini pokoknya Allah menyebutkan seperti sholat lima waktu di sholat duhur kenapa empat rakaat sholat subuh dua rakaat saja itu hikmahnya Allah swt yang mengetahui ada juga yang disebutkan seperti umpamanya kenapa kita setelah setelah apa e, tidur disunahkan untuk bagaimana untuk mencuci kedua tangan kita sebelum kita berwudu, sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam gayung atau ember dan sebagainya. Ya. Idza staiqadha ahadukum falyaghsil yadahu. Salasan untuk apabila kalian bangun dari tidur untuk mencuci tangannya tiga kali. Kemudian Nabi menyebutkan ilahnya. Fa inna ahadakum la tadri aina batat yaduhu. Karena salah seorang kalian tidak tahu di mana tidur kedua tangannya. Kan demikian. Nabi menyebutkan ilahnya Kalau Nabi menyebutkan hikmahnya kenapa kita harus mencuci atau disunahkan mencuci kedua tangan kita, telapak tangan kita sebelum kita memasukkan tangan kita ke kayu Kenapa hikmahnya? Karena kita nggak tahu di mana tangan kita ini tidur di malam hari. Disebutkan ada seorang yang dia itu mengingkari hal tersebut. Aku tahu di mana letaknya. Ya, ini seakan-akan menolak hadis Nabi SAW tersebut. Akhirnya disebutkan tangannya itu masuk ke dalam pantat dia. Nah, ya, sampai-sampai demikian. Demikian juga disebutkan di dalam hadis juga bahkan Imam Malik di Ratu Sulaim itu yaitu apa seorang yang dia itu disuruh Nabi SAW untuk dia makan dengan tangan kanan. Mas tahu atau dia makan aku aku nggak mampu. Nabi mengatakan maya menahu ilaki beruntung Tidaklah menghalangi dia melakukan itu kecuali sombong. Akhirnya dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Disuruh untuk makan dengan tangan kanan dia makan tapi nggak mampu. Dia menolaknya karena sombong. Akhirnya dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Ini diantara hikmah ada yang Allah SWT sebutkan. Demikian juga Nabi SAW sebutkan. Tapi ada juga yang tidak ada atau tidak sebutkan hikmahnya. Itu dikenal dengan fakta abu dia Ini hikmah yang kita melakukan itu ibadah itu karena beribadah pada Allah SWT Ya demikian. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya dan ayat-ayatnya. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, malam demikian juga siang, matahari demikian juga bulan, dan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah langit yang tujuh lapis tersebut. Yang paling dekat yang di atas kita ini. Kemudian wardu nasab, demikian juga bumi yang tujuh lapis juga. memang man fihina wa bainahuma. Berikutnya kalau Allah Taala boleh menyebutkan dalilnya. Wa dalil kalau Taala dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala di surat Fusilat ayat 37. Wa min ayati lail wa nahar dan di antara ayat-ayat tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala tadi disebutkan ayat-ayat itu bisa berupa apa? Makhluk bisa berupa apa? Ayat Al-Quran ataupun wahyu. Adalah alail wa nahar malam dan siang wasyamsi wal qamar. Demikian juga matahari dan bulan. Dua makhluk Allah SWT yang besar. Dan kita sudah sebutkan yang paling besar itu arsy. Demikian juga arsy ini pertama yang, yang pertama kali yang Allah ciptakan juga. Juga disebutkan arsy ini juga Allah SWT jadikan dia itu untuk kekal. Di antara yang lain juga ada delapan ars demikian juga kursi, ya demikian juga al-qalam, pena, demikian juga surga dan neraka ya demikian juga uh, disebutkan tulang ekor kita demikian juga ruh ya demikian disebutkan di sini la tasjudu lisamsi walal qamar maka jangan kan kalian sujud kepada matahari demikian juga bulan sebagaimana sekarang ini masih dilakukan oleh orang-orang Jepang kan demikian disebutkan mereka sujud kepada atau menyembah bulan yang menyembah apa? matahari. Maka di sini di dalam syariat ataupun akidah Islamnya termasuk bentuk kesyirikan. Allah melarang di sini untuk manusia me menyembah atau sujud kepada matahari demikian juga bulan. Wasjudu lillahi khalaqahunna. Dan sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi yang khalaqahunna yang menciptakan itu semua. Menciptakan mereka ini tadi. Malam, siang, matahari, bulan, Ya, demikian juga yang lainnya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika keadaan kalian hanya kepada Allah saja menyembah. Ya, demikian. Ini juga untuk kita mengetahui tauhid rububiyah. Bahwa Allah SWT menciptakan ini semua, maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi. <clears throat> Demikian juga waqalu ucapan Allah SWT di surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Ini nanti akan kita sebutkan sedikit tentang penciptaan bumi. Ya pencipta alam semesta. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardo. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqas samawat yang telah menciptakan langit-langit wal ardo demikian juga bumi. Fi sitati ayam di enam hari. Lihat ini sitati ayam. Enam hari. Allah sebutkan juga di surat Al-Fusilat. Ya rinciannya. Sumastawa alal ars. Kemudian Allah istiwa. Istiwa ini bersemayam. Ya. Kita mengartikan sebagaimana yang dulu disebutkan oleh para sahabat, demikian juga tabi'in, demikian juga yang lainnya. Ya, ini menyebutkan sebagaimana apa adanya. Sumastawa alal ars. Kemudian Allah SWT istiwa bersemayam di atas ars. Di surat Al-Fusilat itu dengan sumastawa ila sama. Ya, Kemudian istiwa ila. Ya ini disebutkan nanti mananya. Insya Allah. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di ars. Di atas ars. Yuksi lailan nahar. Allah Subhanahu wa taala menutupkan malam kepada siang. Ya, kalau kita perhatikan kan datangnya malam itu setelah siang. Siang kemudian habis, kemudian datanglah malam. Ya demikian. <clears throat> Ini sebutkan Allah menjadikan malam ya sebagai penutup untuk siang. Ya kita yaitu penutup subhanallah Sebagaimana pakaian yang menutupi. Maka demikian Allah Subhanahu telah menutupi malam ya yuksil lail an-nahar. Ya Allah menutupkan malam kepada siang. Ya tulubuhu hasisan. Mengejarnya, mencarinya dengan segera. Ini datang siang kemudian malam, malam kemudian siang. Anda demikian. Hasisan dengan cepat. Wasamja wal qamara wanu nujuma. Matahari demikian juga bulan, demikian juga bintang-bintang musakharatin. Dalam keadaan ditundukkan, Allah yang menundukkan. Bi amrihi dengan apa? Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah penciptaan dan perintah. Ini Allah bedakan al khalqu wal amru. Milik Allah Subhanahu wa taala penciptakan, penciptaan dan ya ini perintah. Dari sinilah para ulama sebagai berpendapat bahwa Al-Quran itu dan itu adalah benar. Kalau sunnah wal berpendapat demikian adalah kalamullah, bukan makhluk. Selain mengatakan bagaimana kalamullah itu dikatakan sebagai bukan makhluk. Bukan itu seperti naqatullah, baitullah, ya, ontanya Allah, demikian juga rumahnya Allah yang mereka itu adalah makhluk. Jawabannya tadi. Bahwa Allah Subhanahu wa milik Allah Subhanahu wa taala khalq penciptaan dan perintah. Perintah itu kan bukan makhluk kan demikian. Sebagian berpendapat demikian para ulama dan itu bantahan yang kuat. Ya demikian. <clears throat> Tabarakallahu rabbul alamin, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya alam semesta. Ya disebutkan di sini bahwa Allah menciptakan langit-langit demikian juga bumi di enam hari. <clears throat> disebutkan di surat Al-Fusilat Allah Subhanahu wa taala merincikan ya penciptaan langit-langit dan bumi. Sebutkan bisa ditulis di ayat yang ke-9 surat Al-Fusilat. Qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain. Katakan Muhammad. Ya. Kenapa kalian kufur terhadap yang menciptakan bumi fi yawmain? Ya, itu Allah menciptakan bumi selama dua hari wa taj'aluna lahu andada dan akan menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan dari rabbul alamin itu Allah adalah Rob, Rob ini semesta alam ini ini kalau dirinci paham disebutkan Allah menciptakan kan enam hari di ayat tadi disebutkan Khalaqa kau wal arda fi sittati ayyam, Allah menciptakan langit dan bumi di enam hari. Maka disebutkan lebih rinci lagi di surat Fusilat ini tadi, Allah menciptakan bumi di dalam dua hari. Wajah nafiha rawasya min fawqiha. Allah menjadikan di muka bumi ini rawasi, gunung-gunung di atasnya. Wa baraka fiha Allah memberkahi di dalamnya. Wa qadara fiha aqwataha. Allah menentukan akwat, Ya ini rezeki-rezekinya. Fi arbati ayam, berapa? Empat hari. Jadi dua hari itu Allah menciptakan apa bumi. Paham? Kemudian pada hari berikutnya Allah menjadikan di atasnya itu gunung-gunung, menentukan rezeki-rezekinya di empat hari, bi arba'ati ayam. Sawa alisahirin sebagai jawaban untuk orang yang bertanya. Summa stawa ila sama. Kemudian Allah istiwa ila sama. Di sini ada dua penafsiran. Ya, di dalam masalah ini. Ya, summa stawa ila sama. Yang di situ banyak orang-orang tergelincir padanya. Jatuh kepada takwil, Ya, ini mana, memaknakan istiwa ini dengan menguasai. Ya, kemudian Allah menguasai langit dan itu sudah lewat pembatas pembalas. Ini jawabannya, bantahannya. Ya, pengertian istiwa karena mereka mengatakan istiwa itu maknanya adalah menguasai. Orang-orang ahlu ta'wil, asyairah, demikian. Kalau kita mengatakan Allah itu bersemayam di ars, maka mereka mengatakan mereka mengatakan menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal kita tidak sama sekali berniat demikian. Ya lesa kami selisai wa samil basir. Allah tidak seperti dengan suatu pun. Dan Allah adalah, adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Lalu bagaimana di sini? Sumastawa ila sama. <clears throat> ya, mungkin bisa ditulis. Ya, sumastawa ila sama di sini ada dua tafsir. Syekh Utsaimin boleh menyebutkan di majmu' fatwanya. Jadi 3 halaman 312. Ini permasalahan yang penting. Karena mereka selalu, selalu mengatakan ya bahwa istiwa itu diartikan dengan menguasai. Kalau diartikan menguasai secara bahasa tidak ada makna istiwa dengan menguasai. Ya, dalil mereka dengan syair-syair dan sebagainya terbantahkan. Kalau dikatakan Allah menguasai langit atau menguasai ars, ya, maka apa kelebihannya ars? Kalau menciptakan bumi, menciptakan manusia, Lalu kenapa kemudian Allah SWT melebihkan di situ dengan diartikan istiwa itu dengan menguasai? Ya, sebagian menjawab dengan demikian. Jadi makna sumastawa ila sama. Kemudian Allah istiwa ila as-sama ke langit di sini. Sebagian Syekh ada dua makna. Yang pertama, ya ada dua tafsir sebagian para ulama, ulama-ulama yang yang mulia. Ahaduma Salah satunya yaitu adalah pendapat Ibnu Jarir. Demikian juga disebutkan itu ucapan Ibnu Abbas. Demikian juga disebutkan itu ucapan dari ulama seperti Ibnu Katsir dan sebagainya. Maknanya dari irtafa ila sama, yakni Allah Subhanahu wa taala tinggi, irtafa ila sama, ya tinggi ke langit. Ya demikian. Yakni ala alihina wartafa'a, yakni Allah Subhanahu wa taala di atas langit ya demikian juga tinggi sudah demikian ini makna yang pertama jadi menafsirkan sebagaimana apa adanya istawa di sini diartikan dengan demikian ala alihinya ini di atas langit tersebut dan tinggi ini selesai ya. kemudian makna yang kedua anak istimewa huna bi makna atam ini menuju Ya ini disebutkan ini adalah pendapatnya Ibnu Katsir. Jadi tadi yang pertama dapat Ibnu Jarir, demikian juga Ibnu Abbas. Demikian juga kebanyakan para ulama ahli tafsir dan itu ulama lebih aman. Jadi diartikan summa stawa ila sama. Ini kemudian Allah Subhanahu wa taala yang ini di atas langit-langit tersebut. Sudah apa adanya. Tidak kita membagaimanakan sama sekali. Kemudian mana yang kedua? Inilah pendapat Ibnu Katsir wa taala yaitu al-qas atam menuju atam yaitu sempurna ini juga mendapat Imam Baghawi kemudian saya Utsaimin boleh mengatakan karena seakan-akan ini kan ada makna ta'wil kan mentawil ini mentafsirkan kepada mana yang tidak sungguhnya beliau mengatakan ya bahwa ini tidak termasuk yang demikian bahwa dalqal laisa sorban lil kalam andoni ini bukan berarti maksudnya adalah takwil bukan yang mengartikan kemudian Allah menuju ke langit, ya. Ini bukan diartikan atau dimasukkan di situ apa? Takwil, bukan. Ya demikian. Kenapa demikian? Karena di sini menggunakan apa? Menggunakan lafaz setelahnya yaitu ilah. Ilah itu maknanya apa? Mana adalah goyah wal intihar. Itu puncak dan akhir. Paham? Jadi kalau kita ingin aman, ulam, summa stawa sama. Kemudian Allah SWT di atas langit sudah selesai. Ya selesai itu. Karena memaknakan istiwa sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Ada juga ulama yang mulia juga seperti Ibnu Katsir. Demikian juga Imam Bukhari dan Imam Bukhari ini terjatuh kepada takwil. Ya, untuk ayat yang seperti ini yang dia itu dengan ila dan menggunakan lafaz ina kalau diartikan dengan menuju ya qasada ila sama kemudian Allah menuju ke langit ya seperti ini tidak termasuk takwil. Kenapa? Ada sebuah beliau fantaqala ila makna yunasibul harf al-muqtaran bihi. Karena itu adalah berubah ya menuju kepada makna yang sesuai dengan huruf yang bersambung dengannya. Sebagaimana apa? Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat yang lain. Aina yasrubu biha ibadullah yufajiruna tafjiro. Di surat Al-Insan. Disebutkan di situ ainan yasrubu biha ibadullah. Apa artinya ainan? Ini Pembahasan nama asma dan sifat agak sulit memang, tapi kita harus jelaskan. Karena sebagian memandangkan dengan takwil. Ya. Seperti tangan Allah Subhanahu wa taala diartikan dengan kekuasaan kan gitu. Allah turun diartikan turun rahmatnya. Ini namanya takwil. Ini kita sebutkan di sini untuk menyebutkan itu. Ini ainan ya seru biha ibadullah. Ya seru biha ibadullah. Ainan itu mata air. Ya serabu biha. Apa artinya serabu? Minum. Biha apa artinya? Dengannya ibadullah hamba-hamba Allah tidak mungkin diartikan mata air yang hamba-hamba Allah itu minum dengannya. Gak mungkin seorang minum dengan mata air, minum dengan mata air. Tapi maknanya apa di sini dia? Yani ainai yasrabu diartikan bin dengan min. Mata air yang mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang masuk surga itu meminum darinya. Nah, itu. Ya ini ini bahasan sedikit. Ya ini bisa lebih panjang lagi di pembahasan asma sifat. Kita singgung sedikit sebagai pengenalan saja. Ya jadi demikian. Jadi Allah menciptakan di sini langit-langit demikian juga bumi selama enam hari. Dia yang tadi surat Fusilat apa? Allah menciptakan bumi dua hari. Kemudian setelah itu empat hari berikutnya Allah menciptakan di situ apa? E, gunung demikian juga rezeki-rezeki. Kemudian mereka para ulama menyebutkan bahwa hadis yang ada di dalam Sahih Muslim, ya itu ada hadis. Sebagian ulama menghukumnya dan itu lebih tepat bahwa itu adalah hadis yang doif. Itu adalah ucapan Kaab al Ahbar yang menyelisihi ayat Al Quran. Ya, sebagian menyebutkan demikian. Yaitu apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau Allah turbah yang masabat. Ini Allah menciptakan tanah itu di di hari Sabtu. Ini di, di sini dikumpul oleh para ulama, Lapat seperti ini adalah ya lapat yang yang dhaif. Yang menyebutkan bahwa penciptaan itu selama tujuh hari. Jelaskan bahwa disebut adalah mual, ya berpenyakit. Sebutkan di sini Imam Ali mengatakan itu adalah gorib asing demikian juga Ibnu menyebutkan ya, apa yang dalam saya saya Muslim itu terjadi golat kesalahan bahwa itu ucapan Nabi SAW yang benar itu adalah ucapan Kaab al-Ahbar saja. Ya demikian. Demikian juga dengan mengatakan itu adalah mauquf ucapan Kaab al-Ahbar dan bukan ucapan Nabi SAW. Ya demikian. Kemudian sebutkan oleh beliau oleh saya Muhammad Abdullah bin Ta'ala, qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, <clears throat> ya ya sebelumnya. Wala war wal ma'bud dan Rob. ini Rob itu adalah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Wal ma'bud dia adalah yang diibadahi. Sebagaimana nanti beliau akan sebutkan, ya al-khaliq li hadhil asya' wal mustahiq lil ibadah. Yang menciptakan ini semua adalah yang berhak untuk diibadahi. Jadi Rob itu adalah yang diibadahi. Kalau kita tahu bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta, maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Kan demikian konsekuensinya sudah diketahui bahwa yang menciptakan maka itulah yang diibadahi. Wa dalil dalilnya apa? Bahwa Allah itu yang menciptakan ini ini semua itulah yang berhak untuk diibadahi. Wa dalil qaulu ta'ala ya ayyuhan nas wahai manusia. Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah oleh kalian Rabb kalian yakni Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yang khalaqakum yang telah menciptakan kalian waladzina min qablikum. Demikian juga orang-orang sebelum kalian la'allakum tatakun ya kalau secara arti la'alla ini semoga kalian menjadi orang yang bertakwa maksudnya di sini adalah kalau kalian demikian maka kalian menjadi orang yang yang bertakwa saya mengatakan min ajli antahsulu ala taqwa ini agar kalian mendapatkan ketakwaan ketakwaan itu adalah seseorang menjadikan benteng dirinya itu dari sisa Allah Subhanahu wa taala Alladzi ja'ala lakumul arda yang Allah Subhanahu wa menjadikan untuk kalian bumi itu ya, Firas ini tempat untuk seseorang tidur ya. Demikian juga untuk orang e, melakukan aktivitas menjadikan bumi itu bagi kalian sebagai apa? Sebagai tempat yang yang rata. Sebutkan itu sesuatu yang kita bisa bersenang-senang di situ tanpa kemudian sulit bisa tidur di atasnya sebagaimana firas, sebagaimana tempat tidur. Wasama binaa. Kemudian Allah sebutkan berikutnya dan Allah menjadikan langit itu binaan sebagai bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'an. Dan Allah menurunkan dari langit ma'an. Apa itu ma? Air, yaitu air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum. Maka Allah mengeluarkan dengannya dengan air hujan tersebut yang dari langit itu minas samarat dari buah-buahan. Rizqan lakum, rezeki bagi kalian. Fala tajalu lillahi andada. Ini dalilnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua, itulah yang diibadahi. Fala tajalu, maka janganlah kalian menjadikan lillah untuk Allah Subhanahu wa taala andadan, tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun dan kalian tahu. Ya, kalian tahu bahwa Allah menciptakan, kemudian kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Kalau Ibnu Katsir berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya semoga Allah merahmati beliau disebutkan bisa ditulis ucapan ini ada di tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini tadi surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Dan lafaznya tidak seperti itu. Ya, kadang kita kan menyebutkan berkata Ibnu Katsir kemudian menyebutkan al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqu lil ibadah. Lafaznya sebagaimana yang telah lewat juga ucapan Qala Syafi'i berkata Imam Syafi'i, ya, lauman sallallahu ala nas ila di surah lakafathum. Kan demikian. Ternyata ucapannya tidak didapatkan. Jadi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab tidak didapatkan oleh alam yang seperti itulah lafaznya. Tapi mirip seperti itu. Sudah lewat ya. Kita harus menjelaskan apa adanya. Kalau lafaznya seperti ini ya kita sebutkan sebenarnya sebenarnya seperti ini kan gitu. Di sini juga kalau Ibnu Katsir rahimahullah taala al-khaliq ila akhirih sebenarnya lafaznya Ya. Bisa dilihat di halaman 150 di sini juz yang pertama. Wat munhu, wa matmunuhu dan yang dikandung ayat ini ya lafaz sebenarnya apa? Annahul Khaliq Ar-Razik Malikud Dar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, pemilik negeri ini. Wasakiniha dan yang tinggal padanya. Wara ya warasikihim. Ya. Wasakiniha warasikum dan memberikan rezeki mereka. Fabihada maka dengan ini yastahiku lebih maka dengan ini yastahiku ini berhak ayak buddha untuk diibadahi ya ay ayuk bada wahdahu untuk diibadahi saja wala yusrak bihi ghairu dan tidak disekutukan dengannya selain Allah Subhanahu wa taala ini lafaz yang sebenarnya gitu anahul khaliq ar-razik fabihada yastahiku ayuk bada wahdahu itu Ya lafaznya seperti itu yang lebih tepat. Ya kalau kita lihat di sini kan mungkin belum bawakan ini untuk apa? Untuk meringkas. Al khaliqul hadil asya wal mustahibul ibadah. Lafaz yang benar tadi. Kenapa beliau mendatangkan ini? Mungkin untuk mudah dihafal atau demikian juga untuk meringkas kan demikian. Bukan berarti termasuk dari mengkhianati uh, tulisan orang lain, bukan ya. Di sini beliau membawakan ini untuk mempermudah. Doairnya demikian. Karena lafadznya yang kita dapati di sini ya tidak seperti itu. Lafadznya adalah al-khaliqu. Ya, anaul khaliqu ar-raziq malikud dar. Demikian. Jadi sungguh oleh Al-Kasir Allah taala al-khaliqu li hadil asya, ini boleh mengatakan di tafsir Ibnu Katsir di tadi. Yang menciptakan lihadil asya untuk perkara-perkara ini, ya ini menciptakan ini semua, langit, bumi, malam, siang, matahari, bulan dan sebagainya. Wal mustahiku maka dialah al mustahik yang berhak lil ibadah untuk diibadahi. Itu. Jadi yang mencipta ini semua inilah yang berhak berhak untuk diibadahi. Kemudian beliau nanti akan menyebutkan kalau Allah mencipta ini semua maka Allah yang berhak untuk diibadahi. Maka bentuk ibadah adalah ini ini ini. Nah, nanti beliau akan menyebutkan macam-macam jenis-jenis ibadah. Jadi demikian para ulama itu membuat susunan itu berurutan bahwa Allah yang mencipta ini semua Kemudian menciptakan inilah yang berat untuk dibadai. Bentuk ibadah adalah ini ini. Nah, ini masuk mengenal Allah Subhanahu wa taala nanti akan berkaitan dengan ibadah. Semoga oleh menukasi Katsir taala ya. Beberapa ucapan para ulama, ucapan Imam Syafi'i demikian juga nanti ya, ucapan Imam Ahmad ucapan ini bagus sekali. Yang menunjukkan bahwa yang menciptakan ini semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir sendiri kalau kita perhatikan ya di terjemah beliau beliau itu namanya ya di terjemah atau biografi beliau namanya adalah <clears throat> Ismail bin Umar bin Katsir bisa dilihat di buku-buku beliau Abul Fida ya kunyahnya. Sebenarnya menjuluki Imaduddin. Al-Hafid, Al-Imam Al-Alim. Ya. Kemudian disebutkan beliau lahir tahun 701. Ya, demikian. Di Madinah Busro, kota Busro. Di daerah sekitar Syam. Kemudian beliau belajar disebutkan di antara guru-gurunya pertama gurunya adalah saudaranya Kamaluddin Abdullah Gurunya di antara Ibn Taimiyah, Abdul Hajjat al mizi ini mertua dia sendiri. Masya Allah ini. Ya. Ini terpengaruh dengan Ibn Taimiyah rahimahullah. Ada juga ya, demikian juga Al-Fazari, Al-Amidi, Ashirazi, Ibn Asakir, lama-lama di zamannya masyaallah. Ad-Dimyati itu. Kemudian di antara buku beliau sebutkan tafsir yang terkenal Ibnu Katsir dan beliau sendiri sebenarnya menyebutkan para ulama nisbah kepada Syafi'iyah. Kemudian takmil ya demikian juga bidayah nihayah ya demikian juga sirah nabawi kita baca itu al-fusul yang kita baca juga bidayah nihayah nah, ini buku-buku beliau sebutkan tentang ya zawajuhu wa waladuhu anak anaknya sebutkan beliau menikah dengan perempuan namanya Zainab ibnatu Syekhi anak perempuan syekhnya al-Mizzi al Abu Hajat Misi. Bahkan Zawja Taibah adalah istri yang baik, salehah. Tahfadul Quran, telah hafal Quran dia. Ya, kemudian punya anak namanya Muhammad, punya ilmu juga. Tapi jauh ilmunya dengan bapaknya ini Mukatsir ini. Nah ini. Ini dia menikah dengan e, anak dari anak perempuan gurunya, Al-Mizzi. Sudah menghafal Quran dan semua demikian. Kemudian disebutkan Beliau meninggal akhirnya di bulan Syaban. Ya, 26 hari Kamis. Syaban tahun 714 ya demikian. Kemudian disebutkan dia dikuburkan di samping gurunya Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Karena dia mewasiatkan untuk dikuburkan di situ. Itu kan namanya Makbarah Sufia. Ya. Ini Ibnu Katsir. Sebutkan di tafsir ini oleh Ibnu Katsir rahimahullah ucapan beberapa, beberapa ulama Wani oh, Syafi'i disebutkan dari Imam Syafi'i rahimahullah. dia juga nisbah pada Imam Syafi'i. Anausila an wujudi salih. Tanya tentang adanya yang membuat. Bahwa oh, Allah yang cipta alam semesta ini. Boleh mengatakan, hada warakat tut. Kamu perhatikan, itu ada warak daun tut. Itu pohon yang besar. Ta'amu wahid. Rasanya kan sama. Tak hudud. Lihat itu daun. Daun ini, daun tut ini, kalau kita ya daun-daun yang ada sekitar ini itu dimakan oleh dut apa dut ulat banyak rujuk minhu, minhu al ibrisim keluar dari darinya itu kotoran dari ulat itu kan kalau ulat sutra masya Allah kan gitu wa nahl juga memakannya apa ya ini lebah fa yurju minhul asal kalau lebah makan dia keluar apa keluar di situ asal apa asal madu Katanya e, lebah itu selain dia makan madu itu, ya ini bukan makan, ya ini dia membuat nektar atau apa istilahnya itu. Dia juga kalau akasia itu mengeluarkan apa? Dari daun ya. Jadi walaupun akasia itu dia tidak tidak ada bunganya, tetap lebah ya ini lebah ini bisa memanfaatnya, memanfaatkan kemudian keluar di situ apa? Madu dari daunnya. Dari daun daun akasia itu katanya bisa menggantikan apa? Menggantikan bunga. Benar nggak itu? Ini katanya gitu, dia daunnya bisa menggantikan daun akasnya itu, bisa menggantikan bunganya katanya. Itu. Kemudian juga semuanya oleh Imam Syafi'i di sini watakulu nahl payur jumin asal keluar di situ apa? Madu. Watakulu syah apa syah? Kambing. Wal bakar yaitu sapi. Wal anam binatang-binatang ternak. Fatulkihi ba'ran wa rawsan. Maka mereka ini mengeluarkan ba'ar kotoran ya kotoran unta, kotoran sapi kan itu. Jadi masing-masing ini memakan daun tapi hasilnya beda-beda. Ada yang keluar di situ madu, ada yang keluar dari ulat tadi ibrisim. Kalau ulat sutra dan sebagainya juga makan itu juga. Kemudian kambing, nanti keluar kotoran kambing, sapi kotoran keluar di kotoran sapi. Ya demikian. Padahal makannya satu. Ya. Wa taqulu domba, domba itu apa? Rusa. Rusa makan dari daun itu Wahyukhruju hal mesik keluar darinya mesik Apa itu? Menyawangi mesik Keluar minyak wangi yang paling harum. Disebutkan buatnya itu dengan apa? Dengan dia punya pusar itu di ya ini diikat. Ya itu. Bahwa syai'un wahid semuanya satu daun. Daun ini dimakan oleh lebah, satu lagi dimakan oleh ulat, satu lagi dimakan oleh kambing, satu dimakan oleh rusa. Yang rusa keluar di situ minyak wangi, yang lebih di itu keluar di situ apa madu kan gitu. Ini menunjukkan adanya apa? sone yang membuat alam semesta ini. Nah, masya Allah. Demikian juga Wan ini Imam Ahmad. Ini Imam Syafi'i Ibnu Qasim membawakan ucapan-ucapan ulama ini. Sederhana tapi apa? Memberikan ibrah pelajaran. Disebutkan dari Imam Ahmad bin Hambal, Anausilah beliau ditanya andalik tentang adanya sone yang menciptakan, yang membuat. Maka walaupun nama sone itu bukan nama Allah ya, sone itu mimbabi ikhbar, mengkabarkan bahwa Allah itu yang membuat. Adapun nama asoni tidak ada. Allah punya nama asoni tidak ada. Yang membuat tidak ada. Tapi kabar bahwa Allah itu yang membuat. Adapun al-khaliq iya. Nama Allah al-khaliq yang menciptakan. Imam Ahmad ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan, "Hahuna hisnun hasin." Di sana itu ada hisan apa? Benteng yang kuat. Amlas yang dia itu apa? Licin. Laisa lahu bab, dia tidak mempunyai pintu. Wala manfaat, tidak ada jalan keluar. Dohiru kalfidor, tampaknya di luar seperti perak. albedo yang putih, wabatinhu yang dalamnya itu kadhab alibris seperti emas terpilih. Ya, ada benteng yang sekarang kuat. Luarnya itu seperti perak, dalamnya seperti emas. Nah, Fabainah dari ketika yang demikian itu idan soda jidaru apabila pecah temboknya ini tadi, fakoro jaminu hayawan keluar darinya hewan. Coba ada benteng, Luarnya kelihatan seperti perak putih, dalamnya itu seperti emas. Kalau datang waktunya dia pecah tembok ini, keluar di situ hewan. Samian basirun bisa mendengar, bisa melihat. Dosa mempunyai bentuk. hasan hasan yang bagus, hasan. wasautun malih. Suaranya adalah merdu. Apa itu? Apa itu? Suatu benteng putih luarnya, dalamnya seperti emas. Kalau suatu saat dia datang waktunya dia pecah. Maka keluar di situ hewan yang bisa melihat, bisa mendengar, mempunyai suara, yang bagus, bentuknya bagus juga. Apa itu? Iya, itu ayam atau burung. tadi itu. Telur kan itu. Telur itu kan seperti benteng putih. Dalamnya emas itu bulatan telurnya itu. Kalau datang waktunya dia pecah. Keluar di situ apa? Keluar di situ ini ayam ini tadi ayam jago, demikian juga burung. Ya, bisa suaranya bagus, bentuknya bagusan itu. Ini menunjukkan adanya apa? Adanya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa dia itu benteng? Dia demikian keadaannya pecah, ya kemudian keluar hewan yang bisa mendengar, bisa bersuara. Ini ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yani bidzalikal baidah yaitu telur. Idza kharaja min jajah keluar di situ apa? Ayam itu. Abu Nawas ditanya, kemudian dia menyebutkan syair. Ya, insyaallah demikian bisa menunjukkan adanya adanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua dan Allah adalah yang berhak untuk diibadahi. Kita baca usul